sudah meninggal, amal ibadahnya kan sudah putus, tidak ada hubungan di dunia. Nah, bagaimana dengan sedekah yang diberikan anak istrinya atau ahli warisnya di atas namakan untuk almarhum tersebut? Apakah pahala sedekah amal jariahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala uh, untuk uh, almarhum tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amal Idza idza mata ibnu Adam kota amalu illa min ya, Kalau orang mati, orang mati maka akan terputus ha? amalnya. Akan terputus kecuali tiga. Terputus amalnya. Amalnya dia. Orang mati nggak bisa sholat lagi, Bu. Memang benar tuh. Orang mati tidak bisa sholat lagi ya terputuslah amalnya karena dia tidak bisa sholat lagi tidak puasa puasa lagi yang salah itu amalnya itu dikembalikan ke orang lain amalnya orang lain nggak bisa nyambung ke dia. Ini salah. Dari mana pemahaman itu? Kalau ada orang mati maka terputus amal amalnya karena dia memang tidak bisa beramal kecuali sodakoh jariah dulu pernah buat masjid, buat pesantren, buat ini. Itu terus orangnya sudah mati tapi ini buah dari amalnya waktu hi, hidup anak soleh yang mendoakannya ya ilmu manfaat yang diajarkan yang diajari ngamalkan ilmunya maka itu muridnya terus kok amal yang lain seperti sholat dan sebagainya ya nggak bisa, wong dia tidak bisa so sholat. Cuman permasalahan kalau ada orang lain punya amal, seandainya dihadiahkan kepada dia, nah ini yang disepakati oleh para ulama bukan sesuatu yang terlarang. Jumhur ulama mengatakan bisa nyampe, termasuk sedekah. Jadi ibu bersedekah. Kisahnya seorang perempuan menghajikan ibundanya. Ibundanya sudah meninggal, gak bisa ha? haji, tapi dihajikan. Sampai Nabi Rasulullah memerintahkan, Dainullah aku bayukdo Utang Allah lebih berhak untuk di, dibayar. Ibunya punya utang. Nadarat ummi bil haji. Ibuku menak nadar untuk haji ya Rasulullah. Tapi mati sebelum haji. Gimana? Nabi memerintahkan kamu yang haji. Loh. Jadi seorang perempuan itu menghajikan ibundanya. Jadi hajinya untuk ibundanya. Jadi nyambung pahalanya nanti. Dan banyak hujah-hujah yang lain. Termasuk yang namanya tahlilan. Tahlilan itu apa? Membaca ayat Al-Quran, membaca dikir dikir, kemudian setelah selesai, kita mohon kepada Allah, Ya Allah, semoga pahala dari apa yang kami baca sampai kepada orang yang meninggal, dunia itu disepakati oleh para ulama hal itu adalah diperkenankan. Perbedaannya adalah nyampe atau tidak nyampe. Kemudian apa yang ibu tanyakan, sedekah, bagus, boleh. Dan itu contohkan oleh para sahabat Nabi SAW, sedekah untuk si fulan, sedekah untuk si fulan, itu boleh-boleh saja. Dan bukan sesuatu yang terlarang, dan ini yang menjadi kesepakatan dan adanya orang-orang akhir zaman yang dikit-dikit membid'ahkan karena dia salah di dalam memaknai hadis tersebut. Yang koto amaluhu, terputus amalnya. Nah, dia kok bukan amalku. Kalau yang meninggal ibu ya, terputus amalnya ibu dengan dengan ibu nggak bisa sholat lagi sudah, terputuslah amalnya. Ya, ibu sudah nggak bisa sholat. Tapi ibu ngajari orang sholat, orang sholat terus ngalir. Kalau seandainya ada orang lain menghadiahkan pahalanya, bagaimana? itu disepakati bahwasanya itu adalah boleh. Adapun perbedaan ulama adalah jumhur mengatakan nyampe. Imam Syafi'i mengatakan tidak nyampe, akan tapi ditafsiri oleh murid-muridnya tidak nyampe jika tidak di, diberikan, tidak diarahkan, tidak dialamatkan. Akan tapi semuanya bersepakat boleh. Permasalahannya apa? Perbedaan ulama nyampe atau tidak nyampe itu dirubah oleh ahli fitnah, boleh atau tidak boleh. Sehingga perbedaan Ibnu Katsir menyebutkan perbedaannya adalah yasil ola yasil, nyampe atau tidak nyam, bukan boleh atau tidak boh boleh. Cuman ini kurang kebelinger Ini dipikir perbedaan ulama antara boleh dengan tidak boh Kalau masalah boleh sepakat, nggak ada yang mengatakan tidak boh Boleh, cuman masalah nyampe atau tidak nyampe. Jumhur ulama mengatakan nyampe dan itu yang diamalkan oleh ulama kita. Sehingga ada namanya membaca. Tahlilan tidak harus resmi seperti yang kita baca itu. Bolehlah ibu tahlilan sekarang baca. Al-Quran sempurna, Al-Fatihah, amin ya, alif lam mim sampai selesai, baru setelah itu doa ya Allah, pahala bacaan Al-Quran hatam ini berikan kepada si fulan yang telah meninggal dunia, boleh yang demikian dan bukan sesuatu yang ter terlarang. Baik, itu saja Ibu. Jadi boleh-boleh saja. Ibu tidak usah terpengaruh dengan orang-orang yang sakit itu, Bu. Ini biasa orang akhir zaman sakit. Orang sakit Orang sakit diobati dulu biar ben benar tuh. Sudah sudah dikatakan oleh jumhur ulama bahkan hampir di, ah, itu kesepakatan ulama khilafnya Imam Syafi'i bahasanya tidak nyampe karena satu hal yaitu tidak disampaikan, tidak dialamatkan artinya setelah itu mereka bertemu satu titik yaitu diperkenankan jadi perkenan untuk menghadiahkan pahala adalah ijma, kesepakatan ulama nggak ada yang berbeda di dalam hal hal ini lah orang akhir zaman merasa lebih hebat dari ulama terdahulu nah ini yang salah ulama terdahulu bukan satu dua, ratusan ribuan ulama dikalahkan sama dua orang seperti di sini ini berapa ribu orang. Tiba-tiba ada orang ngomong. Semua orang buta semua kecuali saya. Ya, yang buta dia, matanya yang buta. Lalu ulama alim semua ulama-ulama terdahulu mengatakan boleh lah, dia akhir zaman mengatakan tidak, tidak boleh. Itu adalah penyakit akhir zaman, fitnah akhir zaman, ngajak permusuhan, diajak bicara yang baik-baik nggak bisa. Bahkan sudah jelas dalam sebuah diskusi uniknya. Dalam sebuah diskusi itu akhirnya mengakui bahasanya itu masalah hi, khilaf. Itu eh di mimbar lain ngomong nggak ada khilaf lagi katanya. Itu gimana ngomongnya itu? <laughs> ada orang yang menyadap merekam bahasanya apa? Nggak boleh, tetap bid'ah. Loh, kemarin katanya masalah sudah sampai titik yaitu khilaf. Itu memang itulah Jamal wa Intor kata orang Arab itu. Jamal wa Intor itu apa? Onta biarpun terbang. Itu ceritanya dua orang. Ini ceritanya orang-orang suka membid'ahkan itu. Biarpun dikasih hujah, dikasih dalil itu pengku keras kepala. Kayak dua orang itu berdebat. Dari kejauhan tuh ada burung onta. Atau unta, burung unta kan kayak unta kalau jauh, jauh. Bentuknya kepalanya panjang kayak on. Si A ngomong itu burung unta. Si B ngomong itu on. Unta akhirnya ribut burung unta, unta, burung unta, unta, burung unta, unta. Kata si A itu burung on, unta. Kata si B on. Hente ini kok ribut. Ayo deket lihat. Deket pelan-pelan, Bu. Pak. Sedang deket itu? Kata si A kan burung unta. Enggak, pokoknya unta. Akhirnya nggak percaya, di dekat digusah, terbang. Kata si B, ini orang-orang suka bid'ahkan itu. Biarpun terbang tetap on onta itu loh. Biarpun pakai hujah yang jelas tetap nggak mau. Lah itu orang sakit. Orang sakit itu.